بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم الوهاب جزيل الثواب المعطي بغير حساب وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا تقبل منا أعمالنا اللهم يا ربنا كما سهلت لنا للخيرات فتقبل منا اللهم يا ربنا إننا لن نستطيع أن نقوم بخير وطاعة إلا إذا أنتنا عليها فيا ربنا عنا على الخيرات اللهم يا ربنا جنبنا من العجب والكبر والرياء التي هي مفسدة الأعمال اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفواحش اللهم يا ربنا اخشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa diberi keistiqomahan seperti Allah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini semoga Allah memudahkan untuk kita terus istiqomah dalam kebaikan ini dan kelak mempertemukan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca kitab Hikamah, kitab Hikam karangan atau kumpulan Imam Al-Kabir As-Sufi Al-Wali Ibn Athaillah As-Sakandari seperti biasa ada mukaddimah-mukaddimah dan kebetulan sekali Lama sekali pengajian kita ini tidak ada mukaddimah fikihnya. Barangkali sudah waktunya. Pada kesempatan ini kami akan memberikan satu mukaddimah fikih. Mukaddimah fikih. Dan ini ada sang ini lebih sering disebut dengan fikih wanita ada sangkut pautnya dengan wanita maka yang wajib mempelajari fikih ini hanya wanita dan lelaki yang butuh wanita insyaallah kita akan bahas sedikit beberapa menit ke depan kita praktiskan kita akan mencoba menghadirkan fikih haid dalam 10 atau 15 menit ke depan fikih haid ada semacam perasaan susah dan sulit untuk mempelajari had barangkali dalam mempelajari sesuatu itu akan terasa sulit jika kita salah memulainya atau salah caranya akan tapi jika kita telah benar cara mempelajarinya dan memulainya dari cara yang benar maka pelajaran tersebut atau ilmu tersebut akan mudah untuk kita mengerti dan kita fahami dan para ulama telah mengajarkan kepada kita itu semua dan insya Allah pada malam hari ini kita akan coba hadirkan fikih praktis had yang tentunya tidak akan bisa selesai pada malam hari ini dan agar kita lanjutkan sebagai muqaddimah pada pengajian hikam pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. yang harus diketahui pertama dan utama bahwa yang wajib mempelajari ilmu had ini adalah wanita yang merasa wanita wajib mempelajari had. kalau mereka tidak belajar ilmu had ini berbahaya kepada ibadahnya solatnya bisa terancam rusak puasanya juga dan masih banyak amal-amal yang lainnya dan alangkah besarnya dosa mereka jika tidak mempelajari ilmu had. kemudian semua orang yang butuh wanita jadi para suami Kalau ada yang mau menikah tentunya dia harus ngerti ilmu haid. Barangkali dia menemukan istri yang tidak pernah punya ilmu haid. Maka suami wajib mengajari istrinya ilmu haid. Adik-adik muda tidak boleh haid ini, tidak boleh apa menikah kecuali sudah mempelajari ilmu haid nih. Ilmu haid bagi kaum laki-laki hukumnya wajib kalau memang dia punya urusan dengan wanita. Wanita di sini adalah istrinya, iya ataupun anaknya. Jadi orang yang orang seorang suami wajib mempelajari ilmu haid untuk diajarkan. Jadi silsilahnya itu begini. Seorang wanita itu wajib mempelajari ilmu haid. Kalau dia menikah maka kalau dia tidak mengerti yang wajib mengajari adalah suaminya. Kalau suami tidak bisa mengajari maka suami harus nimba ilmu di luar untuk dibawa pulang diajarkan kepada istrinya. Itu urutannya kalau ternyata suami sibuk ngajari pun tidak bisa atau tidak punya waktu untuk belajar kemudian dibawa pulang ke rumahnya maka saat itu sang suami harus mendatangkan guru untuk istrinya agar ia bisa belajar ilmu haid akan tapi hati-hati masalah guru ini tentunya guru yang halal baginya wanita atau jika guru itu laki-laki tentunya tidak sendirian istri kita harus dibarengi dengan rombongan kaum wanita yang belajar ilmu haid Jangan sampai kita ingin mengamalkan satu uh, ilmu akan tapi melanggar Allah, tidak diterima oleh Allah. Kita undangkan seorang guru untuk mengajari istri kita. Kalau ternyata mengundang guru barangkali terlalu berat, wah ini biaya. Maka kita izinkan istri kita untuk belajar di luar. Ini. Dan ini adalah tingkat terakhir bahasa kasarnya kalau ada seorang istri belajar ilmu head di luar itu kalau bahasa kasar ini pemacu pada suami itu suaminya goblok nggak punya duit datangkan guru nggak bisa belak ngajar nggak paham-paham nah ini itu aslinya seperti itu cuman ya kita ah memaafkanlah barangkali tidak usah disifati semacam itu habis suruh ngajar istri nggak bisa kalau nggak bisa apa ya bodoh kan gitu suruh belajar keluar nggak paham-paham tambah bodoh lagi mau ngundang guru wah, biaya tidak punya fulus berarti akhirnya istrinya suruh belajar maka ibu-ibu berarti kalau ibu-ibu belajar ilmu had di luar itu ah, begitulah suaminya suaminya langsung belajar biar semangat begini jadi suami tidak boleh goblok ya suami harus pintar belajar ilmu had agar bisa diajarkan kepada istrinya dan lebih leluasa untuk menjelaskannya dan kita pengen bahasanya yang mengajar ilmu had adalah wanita karena ini adalah urusan wanita lebih faham dalam tanya jawabnya lebih ter, lebih terbuka dan itulah yang semestinya harus kita hadirkan. Kita ingin mencetak wanita-wanita yang ngerti ilmu haid dan ilmu haid itu ilmu sederhana sebetulnya. Ilmu sederhana satu jam bisa selesai, dua jam selesai ilmu haid. Baik itu. Siapa yang wajib belajar ilmu haid adalah mereka-mereka itu. Kemudian apa yang harus kita ketahui dulu masalah ilmu haid? Orang kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan lain sebagainya. Agam tapi yang harus kita ketahui, di dalam memahami ilmu haid itu sederhana. Kalau orang tidak paham lima ini dulu, jangan dianggap bakal bisa paham setelahnya. Bakal campur aduk nanti. Jadi kalau orang mempelajari ilmu haid ini yang pelajari pertama dan paling utama, hafalkan rumus. Rumus ini wajib dihafal, kalau tidak menghafal rumus ini susah memahami pemahaman apa masalah-masalah selanjutnya rumus rumus itu sedikit nggak banyak tapi tolong dihafal di luar kepala lima minggu depan ujian lima lima saja tolong dihafal yang sudah hafal Alhamdulillah yang belum nih nah lima ini kadang-kadang lupa kita belajar ilmu haid tentang pembahasan sana sini sana sini waduh seluk beluknya tentang haid katanya lupa rumus makanya menyelesaikannya adalah susah jadi ada rumus di dalam kita memahami haid haid dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama hanya mungkin tidak dijejer seperti yang akan kami sampaikan rumus memahami haid ada lima saja harus tahu yang pertama adalah darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam nanti kita jelaskan rumus ini biarpun orang sudah tahu ini tapi kalau tidak masukkan bar rumus nanti akan kepleset ini masukkan bab rumus harus tahu bahasanya darah head tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari jadi ada kasih waktu 15 hari jadi awal pertama keluar darah itu adalah tanggal pertama jadi kalau orang head itu jam 1 dan tanggal satunya itu adalah bukan tanggalan ini jadi kalau kita menghitung head tanggal satu itu kapan? saat awal keluar darah jadikan tanggal satu. jam jam 1 itu adalah juga saat keluar darah nanti 24 jamnya adalah ya berputarnya itu kalau keluar darah jam 11 siang maka 24 jamnya adalah jam 11 siang besok jadi jam satunya ya jam 11 siang ini adalah sedikit saja untuk perlu diperhatikan bahasanya kalau berbicara tentang head tanggal satunya adalah waktu keluar darahnya itu jadi darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari misalnya seorang wanita tanggal 1 ini keluar darah kok 4 jam berhenti besok 4 jam berhenti besok 4 jam berhenti besok 4 jam berhenti dikumpulkan selama 15 hari itu lah kok mencukupi 24 jam maka semuanya adalah haid haid jadi gitu atau langsung 24 jam mulai hari ini maghrib keluar darah sampai besok maghrib lagi jelas itu adalah haid jadi yang pertama harus pahami darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam kalau ada orang keluar darah kurang dari 24 jam itu bukan darah haid misal seorang ibu hari ini keluar darah maghrib karena keluar darah waktu maghrib maka dia tidak melakukan sholat maghrib isyak tidak melakukan sholat maghrib subuh tidak melakukan sholat maghrib zuhur tidak melakukan eh subuh lah maghrib ya subuh tidak melakukan sholat subuh kemudian zuhurnya baru sholat zuhur eh berhenti darahnya berarti masih hanya berapa 18 jam saja ya 18 jam berhenti ditunggu asar enggak balik darahnya maghrib juga enggak ada seterusnya nggak ada lagi sampai nggak keluar dari nggak keluar lagi lebih dari 15 hari sudah ditunggu sampai 15 hari kok nggak keluar lagi berarti darah yang keluar 18 jam tadi bukan darah karena kenapa belum memenuhi rumus yang pertama tidak sampai berapa 24 jam loh saya terlanjur nggak sholat bagaimana karena ibu terbukti tidak head maka sholat ibu harus dikodok ini karena tidak head jadi harus tahu ini rumus yang pertama darah head tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari yang kedua darah head tidak boleh melebihi 15 hari tidak boleh melebihi tanggal 15 kalau melebihi tanggal 15 bermasalah misalnya hari ini keluar darah besok keluar besok lagi besok lagi besok lagi besok lagi besok lagi nggak boleh lebih dari 15 hari ini rumus dipegangi dulu pokoknya dihafal dulu nanti keterangannya sambil jalan sebab kalau darah lebih dari 15 hari ini pasti darah bermasalah rumus yang ketiga adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari jadi darah baru disebut darah head itu harus pernah didahului oleh suci 15 hari atau lebih. Misalnya 20 hari yang lalu tidak keluar darah, bagus, masuk. Atau 15 hari persis baru keluar darah. Ini bisa dimasukkan ke dalam darah head asalkan sucinya harus didahului oleh 15 hari. Kalau sucinya belum 15 hari keluar darah lagi, bukan darah head. Misal, seorang wanita head 14 hari. Setelah head 14 hari berhenti berhenti 10 hari berhenti 10 hari bersih habis berhenti 10 hari keluar darah lagi maka darah yang kedua itu bukan darah head karena belum didahului oleh suci berapa hari? 15 hari pasti itu darah istihadah itu rumus pokoknya kalau ada orang head itu harus didahului oleh suci 15 hari itu yang keberapa? tiga ya yang ke empat ya tadi empat ya yang keempat adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran ini ibu-ibu bisa menjawab kalau habis kelahiran namanya darah apa? nifas selesai ya darah tidak boleh didahului oleh kelahiran kalau darah didahului kelahiran namanya nifas bukan head yang kelima adalah darah harus keluar dari perempuan umurnya mencapai 9 tahun hijriah Ingat tolong di dalam urusan head penanggalannya bukan penanggalan umum Masehi tapi dengan komariah dengan Ma'a, dengan Hijriyah. Tanggalan yang dipakai dalam Islam dalam fikih semuanya adalah Hijriyah. Lima jelas. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Dua, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darah harus didahului oleh suci 15 hari yang keempat adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran yang kelima yang mengeluarkan darah harus mencapai usia 9 tahun kalau belum 9 tahun tidak bisa disebut sebagai head ada anak umur 8 tahun keluar darah maka dia tetap boleh sholat karena itu darah penyakit itu adalah darah rusak bukan darah head ini 5 dan 5 ini untuk menjaring bu Pokoknya lima, lima harus hafal makanya kalau ada orang datang kepada ibu atau bapak suami istri bapak datang tanya abah saya ini keluar darah tanya saja berapa hari ma sudah tiga hari ini wah wow. kalau tiga hari berarti memenuhi syarat yang pertama ya lebih dari 24 jam tidak nah, ditunggu habis tiga hari berhenti nggak ada lagi berarti kalau memang tidak keluar lagi tidak melampaui 15 hari dua rumus sudah masuk tanya Umi ini habis melahirkan ya Bapak ini tanya aneh-aneh wong istrinya kok ditanya habis melahirkan ya belum melahirkan baru pengantin baru kan gitu ya oh iya kami berarti belum melahirkan kalau belum melahirkan berarti bener ya kemudian ditanya Umi sebelum ini kapan keluar darah oh saya keluar darah sudah lama nggak keluar nih sudah ada sebulan lebih nggak keluar darah atau 20 hari lebih nggak keluar darah masuk empat umurmu berapa ya orang menikah ya umur saya sudah 25 tahun ya nah, langsung berarti tiga hari itu hukumnya darah nih darah head sekarang yang gagal ya contoh ada seorang perempuan datang coba digambarkan tanya saja neng umurmu berapa neng 20 tahun masuk dari bawah dapat apa-apa dibalik-balik umur 20 tahun di atas 9 tahun atau tidak <laughs> di atas 9 tahun berarti umur 20 tahun kenapa neng saya keluar darah berapa hari keluar darahnya 7 hari baik kalau 7 hari berarti lebih dari 24 jam dan tidak kurang tidak lebih dari tidak kurang dari 24 jam tidak lebih dari 15 hari darah head belum bu belum tentu lanjutin dulu pertanyaannya Hah? sebelum ini kapan head terakhir sudah sebulan saya tidak keluar darah head berarti sudah benar eh, didahului ilmu suci berapa 15 hari baru terakhir sudah head belum bu sudah head belum belum tanya lagi satu lagi ibu habis melahirkan ya iya kemarin melahirkan hmm tidak jadi head jadi darah apa nifas satu lagi contoh ini jatuhnya rumus ini pegang untuk megang ada perempuan datang aduh ibu saya keluar darah karena kemarin terjebak ibu baru lahirkan ya langsung jadikan nomor satu pertanyaannya oh saya tidak melahirkan oh, saya belum menikah kok oh ya berarti neng bukan ibu ya baik belum menikah jadi tidak tidak setelah melahirkan masuk satu syarat berapa hari kamu keluar darah berapa hari keluar darah keluar darah 10 hari ibu 10 hari para bapak memenuhi dua syarat ya tidak kurang dari 24 jam tidak lebih dari belas hari umurmu berapa neng? umur saya 25 tahun masuk ya terakhir keluar darah head kapan? terakhir berhenti itu 10 hari yang lalu nah belum mencapai 15 hari bersihnya berarti langsung bukan darah head itu rumus dulu jadi paling gampang ini mudah nggak susah satu lagi pertanyaan ini ada seorang datang ibu saya keluar darah baru melahirkan ya enggak astagfirullahaladzim gimana melahirkan saya tidak punya suami masuk berapa hari sepuluh hari wah sepuluh hari masuk dua syarat ya kurang dari 20 tidak kurang dari 20 jam tidak lebih dari 15 hari baik setelah itu habis melahirkan ya Hah? enggak ya enggak ya enggak habis melahirkan habis melahirkan enggak? habis melahirkan enggak oh, saya mau habis melahirkan oh, kayak begini saya enggak punya suami kok melahirkan berarti empat syarat sudah terpenuhi umurmu berapa neng? umur saya 8 tahun oh berarti biarpun 10 hari keluar darahnya ternyata bukan darah head pokoknya rumus ini harus dihadirkan ah satu lagi ini untuk dicek ini untuk mengecek kebetulan rumus yang terakhir ada seorang perempuan datang Pak saya keluar darah head Ustadz saya keluar darah head darah head bagaimana? saya keluar darah pokoknya baik berapa hari? kurang dari 24 jam? oh lebih dari 24 jam masuk ya? lebih dari 24 jam kamu habis melahirkan ya? enggak, enggak habis melahirkan masuk ya? umurmu berapa? 30 tahun benar sebelum ini kapan terakhir keluar darah? sudah lama, ada 20 hari saya enggak keluar darah masuk ya? masuk Lupa dia tanya, berapa hari keluar darah? Sudah 17 hari. Oh, lebih dari 15 maka langsung catat ini darah bermasalah untuk satu tok ini agak ruwet darah bermasalah jadi kalau darah bermasalah dia punya rumus sendiri di dalam menghukumi ini head atau bukan head jadi kalau ada orang keluar darah 17 hari ini darahnya bermasalah maka rumus ini harus dipakai akan tapi bukan berarti 15 hari itu haid dan duanya adalah istihadah seperti sebagian orang yang salah paham ini ada sebagian orang salah paham kalau ada seorang perempuan keluar darah 17 hari langsung 15 hari itu adalah haid dua adalah istihadah ini adalah salah cara menghitung akan tapi itu masuk bab rumus istihadah berat maka rumusnya itu nanti dikembalikan kepada kebiasaan yang lalu kalau ada seorang wanita haid 17 hari maka boleh milih dia dengan memahami sifat-sifat darah dan itu membingungkan nanti insya Allah akan kita bahas tapi paling enak kalau ada orang keluar darah lebih dari 15 hari maka disamakan saja kepada bulan yang lalu kalau headnya 17 hari maka samakan ibu bulan kemarin berapa hari headnya kalau dia menjawab head saya tujuh hari maka dari tujuh belas hari itu headnya hanya tujuh hari disamakan yang lalu bukan seperti sebagian orang salah paham ini barangkali santri benar santri tapi pas belajar head ngantuk ya makanya kalau ada orang head pokoknya head itu paling banyaknya kan 15 hari selebihnya bukan head jadi kalau ada perempuan keluar darah 17 hari berarti 15 hari head dua hari adalah istihadah salah itu pasti ngantuk waktu belajar ya Baik, ini adalah rumus sederhana nanti akan kita kembangkan. Jadi ini rumus harus dan rumus ini berlaku kapan saja. Nanti mungkin ada yang bertanya biar ditutup, biar meringkas, biar bertanya. Yang penting-penting misalnya, saya itu gara-gara minum obat lalu keluar darah. Gimana? Sudahlah, lupakan urusan obat, pokoknya pakai rumus. Rumus dipakai selesai. Jadi pakai obat, nggak pakai obat itu tidak penting. Yang penting rumus ini dipakai kalau sudah rumus dipakai nanti kejaring ini yang head ini bukan head ini head bukan head ini head bukan head selesai ini saja barangkali mukaddimah yang harus kami sampaikan pada kesempatan ini jangan berbicara yang lain tentang head kecuali lima rumus ini ditelaah difahami baru nanti masuk permasalahan ini makanya kita tidak akan belajar kepada selanjutnya kepada ini sebetulnya kalau dikumpulkan dalam satu waktu satu jam sudah beres cuman kita pelajarannya pelajaran hikam itu hanya sisipan saja fikih namanya fikih haid insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sambung lagi ini saja kita sudah sampai kepada hikmah yang ke berapa Bismillahirrahmanirrahim 56. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin il anqal. Al-hikmatu as-sadisatu wal khamsuna hikmah yang ke-56. Ibn Atta'il As-Sakandari beliau hadirkan satu hikmah yang berbunyi la tufrihuka jangan menjadikan engkau gembira atau atu ketaatan yang kamu lakukan li annaha karena adanya keyakinan padamu bahwa li annaha ketaatan tersebut barazat muncul hadir Mingka darimu wafrah biha dan bergembiralah bergembiralah dengan kebaikan atau ketaatan yang bisa kamu lakukan li annaha sebab kebaikan tersebut barazat muncul hadir datang minallahi dari Allah ilaika untukmu datang dari Allah hadir dihadirkan oleh Allah pada dirimu kul katakanlah ini perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad kul katakanlah wa Muhammad bifadlillahi wa birahmatihi agar dengan karunia Allah wa rahmatihi dan rahmat Allah fabidhalika fal yafrahu hendaknya dengan yang demikian itulah umatmu itu bergembira wa khairun dan itu semua lebih bagus mimma yajma'un dari apa yang mereka kumpulkan selama ini dari apa yang mereka lakukan ternyata ada yang lebih penting menyadari bahwasanya semua yang aku lakukan ini karena Allah ini ada dua orang di dalam menyikapi amalnya ada orang menyikapi amalnya yang pertama ada yang pertama apa berbangga senang alhamdulillah aku bisa melakukan tapi alhamdulillah bukan memuji Allah aku bisa melakukan karena apa Anda barazat minka dia merasa bahasanya dia bisa berbuat baik karena dia bisa membawa jamaah yang banyak dia merasa bahasanya karena kekuatan saya kemampuan saya dalam mempengaruhi orang saya mengajar enak jadi seolah-olah dirinya yang punya awas jangan engkau bergembira dengan kebaikan ketaatan yang kamu lakukan kegembiraanmu itu karena kamu merasa itu engkau yang bisa melakukannya karena kamu bisa tapi hendaknya engkau bergembira dengan ketaatan karena ada kesadaran pada dirimu bahwa itu semua dari Allah dari Allah kebaikan yang kamu lakukan itu dari Allah semestinya dengan begitulah engkau bergembira jadi menyadari bahwasanya kita bisa berbuat baik ini dari Allah itu lebih bagus daripada kebaikan itu sendiri Sebab kebaikan sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang hamba Jika ia tidak menyadari bahwa itu semua dari Allah Maka dia masuk bab ujub dan ham Hilanglah semua perbuatan baik itu Tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka merenungi itu Menghadirkan makna ini lebih bagus daripada amal yang banyak kita lakukan Sebab amal sebanyak apapun Kalau di dalam hati orang yang berbuat baik itu ada ujub maka itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fala faladuzaku angfusakum jangan merasa dirimu bisa bersih aku bisa melakukannya siapa dulu oh eh saya kalau cuma begitu mah gampang eh, bisa saya saya saya sehingga ibadah yang dilakukan seolah-olah dari dirinya padahal kalau ditanya siapa yang ngasih tangan Allah siapa yang bangunkan kamu Allah siapa siapa semuanya Allah akan tapi hendaknya kita bergembira itu adalah dengan kesadaran bahwasanya itu semua aku bisa melakukan karena Allah yang kasih Allah yang berikan kesempatan kepadaku Allah kasih sayang kepadaku maka pemahaman yang benar bahwasanya di saat kita mendekat kepada Allah itu itu bukan bukan hakikatnya kita mendekat kepada Allah yang harus kita sadari di saat kita mendekat kepada Allah itu hakikatnya Allah mendekat kepada kita di saat kita rindu kepada Allah sebetulnya Allah dulu yang memulai di saat kita ingin melakukan kebaikan ternyata karena Allah memberikan kepada kita kehendak yang baik jadi kita tidak ada apa-apanya majas jadi kalau ada orang aku mendekat kepada Allah pada hakikatnya Allah telah mendekat dulu Allah yang memulai karena Allah cinta kepada hambanya sehingga seorang hamba itu digerakkan hatinya diberi oleh Allah kebawaan taufik hidayah salatlah engkau wahai hambaku ngajilah engkau wahai hambaku maka seorang hamba melakukan itu semua semua dalam irama mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi harus didadari siapa yang memulai Allah ini ini harus kita sadari yang demikian ini. Kita tidak punya saham di dalam berbuat baik. Kita tidak punya andil sedikit apapun dalam berbuat baik. Mulai dari tenaga zahir Allah kasih, bahkan kemauan di batin kita pun Allah kasih. Alangkah banyaknya orang punya tenaga, punya duit, punya kemampuan tapi tidak bisa melakukan satu kebaikan. Karena Allah tidak menghendaki. Duit banyak, mobil banyak, di rumah pembantu ada berapa? Enggak bisa ngaji, Kenapa? Allah tidak menginginkan kebaikan. Tapi sebaliknya kalau sudah Allah menginginkan kebaikan biarpun orang itu dalam keadaan demam sakit ia bisa mendatangi tempat yang mulia. Jadi Allah karena Allah yang menginginkannya. Sudah begitu mau berbangga, oh aku bisa. Siapa dulu saya? Jadi ujub ini adalah pemakit penyakit yang berbahaya. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat, tiga penghancur seorang hamba." kita akan hancur dengan tiga hal ini di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijabul mar'i bi nafsihi orang yang suka terkagum-kagum dengan kebaikan yang ia lakukan jadi yang namanya ujub itu membasarkan amalnya di matanya jadi seolah-olah wah merasa jadi ustadz dipikir karena kecerdasannya coba tanya siapa yang ngasih kecerdasan sehingga benar dikatakan oleh Imam Ghazali yang namanya ujub nanti menghadirkan yang namanya sombong ujub berbangga dengan kebaikan yang dilakukan itu menghadirkan sombong dan ini sangat berbahaya dan banyaklah ancaman-ancaman tentang ujub tentang orang yang ujub menghapus amal dalam Al-Quran pun disebutkan la tubtilu sadaqatikum bilman disarai, ditafsiri oleh para ulama alman itu apa? yang munculnya man itu natijatus ti'dhamil amali man itu selalu menyebut ya Allah aku sudah berbuat ya Allah aku sudah berbuat aku sudah melakukan aku sudah menyebut kebaikannya membesarkan amalnya di matanya jadi dia seolah-olah merasa sudah berbuat baik ini adalah musibah yang sangat besar dan ini akan menjadikan seseorang itu lupa kekurangannya tidak akan mudah mengoreksi dirinya lupa tidak akan koreksi bahkan kalau melakukan kebaik pun kebaikan pun dia tidak berusaha untuk mencermati adakah kekurangan dari kebaikan yang aku lakukan karena dia merasa sudah aku sudah berbuat baik aku sudah melakukan aku sudah ngaji nih siapa lagi di kampung ini nggak ada orang seperti saya ini semua orang pada ke diskotik pada ke mall saya ngaji siapa oh merasa lebih hebat dari yang lainnya oh rusak rupanya kelihatannya baik kerudung cantik hatinya rusak yo nah ini ujub so kalau sudah begitu dia melakukan kebaikan tidak merenungi melakukan kebaikan melakukan kebaikan sehingga setelah ia melakukan sholat Alhamdulillah sudah tahajudan selama 20 tahun Senin Kemis saya itu sudah berapa tahun ya Masya Allah puasa Daud saya ini sudah tahun depan bu bulan depan genap 3 tahun loh bu saya tahutan <laughs> hebat bangga siapa yang bikin anda bisa puasa Daud lah kalau sudah begitu dia tidak mikir puasanya dibarengi dengan ikhlas atau tidak bukannya makan yang halal atau tidak sahurnya dengan makan yang halal atau tidak waktu puasa dia menjaga matanya atau tidak kalau orang ujub tidak akan memeriksa karena dia merasa sudah wah berbuat baik semuanya wah oh, hebat tidak pernah memeriksa jangan-jangan ada kekurangannya tapi kalau orang takut kepada Allah merasa bahwasanya saya bisa berbuat baik ini karena Allah yang memberiku karena Allah yang memilihku dia akan berpikir yang memberikan kekuatan kepadaku Allah sampai aku bisa melakukan sholat malam cuman sudah benar belum sholat malamku jangan-jangan sholat malamku ini belum khusus atau pengen disanjung oleh istri saya atau pengen disanjung oleh mertua ah lah karena dia merasa bahasanya semua dari Allah jangan sampai ia menggunakan apa yang diberikan oleh Allah dengan cara yang salah ini diantaranya tidak pernah memperhatikan kesalahan-kesalahan di dalam beramal kemudian setelah itu menganggap besar amalnya sehingga susah menambah amal yang lainnya oh aku sudah begini Ibu, ayo ibu bagaimana bu ngaji lain? Sudah cukup malam Selasa. Kan saya sudah malam Selasa pengajian ini. Akhirnya suruh ngaji yang lainnya apa? Kan sudah saya malam Selasa. Oh, sudah malam Selasa. Seminggu sekali bu. Cari duit seminggu tujuh kali bu. Para bapak, eh, cari akhirat seminggu sekali gitu. Katanya ingin masuk surga paling tinggi, ketuker. Nah itu babnya ujub. Kenapa kok malas ngaji? Ujub tapi kalau orang tidak ada ujub di dalam hatinya semata-mata merasa bahasanya ini dari Allah Allah yang kasih kesempatan maka jangan sampai dicabut kesempatan ini oleh Allah aku harus semakin rajin aku harus semakin rajin beribadah lah kalau sudah orang tidak memperhatikan kekurangan di dalam amalnya sehingga di dalam melakukan pekerjaan pun suka trader bisa saja itu menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih dari itu yang namanya ujub itu akan menjadikan orang itu Masya Allah jelek kalau orang itu punya ujub dia akan berbangga dengan pendapatnya sendiri Ustadz paling hebat kalau bermusawarah susah orang ujub ya bisa harus seperti ini kenapa? dia merasa lebih hebat dari orangnya ini keluar dari sombong loh ya ini masalah sombong sudah kita bahas ujub merasa dia paling hebat paling pinter paling bisa bisa semuanya akan berbangga dengan pendapatnya makanya biasanya cirinya orang ujub ini diajak musyawarah susah musyawarah susah bahkan kadang-kadang mempertahankan pendapatnya yang salah kata Imam Ghazali sudah salah masih bentak sudah salah paling lantang tidak pernah mencoba mendengar orang lain karena ada ujub merasa dia yang paling hebat kemudian akan aman daripada merasa aman dari seksa Allah kalau sudah orang merasa aman dari seksa Allah ini paling bahayanya manusia sementara seksa Allah sangat mengerikan kalau selalu kalau melihat dipikir kalau bercerita tentang akhirat dia bukan memikir bagaimana siksa Allah yang sangat mengerikan dia hanya berpikir Alhamdulillah sudah sholat duha wah surga nanti sehingga merasa bahasanya amalnya itu adalah tiket masuk surga bukan la yudhila ahadakumul jannata amaluhu bukan jangan merasa dengan amal ini lalu bebas enggak ah, ini amal ini bukan tiket amal ini kewajiban seorang hamba bukan tiket kalau tiket itu kan hak nanti jadinya ya Allah aku sudah punya amal aku masuk surga Coba siapa yang berani menghadap kepada Allah dengan amalnya? Ya Allah, aku sudah mengamalkan, aku sudah ngaji, aku sudah haji, aku sudah ini, aku pengen masuk surga. Cuma ditanya oleh Allah, masya Allah, ini baik bener nih orang. Ditanya ini oleh Allah jawab apa kira-kira? Yang ngasih kekuatan kamu siapa? Mesti jawab apa? <laughs> Engkau ya Allah. Uh, yang menggerakkan hatimu siapa? Engkau ya Allah. Yang membangunkan kamu di tengah malam siapa? Engkau ya Allah. Habis semuanya. Nah, sudah begitu yang minta imbalan tuh, lihat. Semuanya aku yang kasih. Engkau akan mengatakan, "Ya Allah, aku berhak masuk surga karena amalku." Tidak, kita akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ini adalah orang ujub berbahaya. Dia akan berbangga, tidak akan takut dengan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia mungkin akan menisbatkan kepada dirinya kelebihan. Misalnya, merasa dirinya itu orang bagus, ujub, sudah bisa berbuat baik, jamaahnya besar, kurang ini. Yang belum tampak cuma satu, karomah. Sehingga membuat karomah palsu. Ya, merasa sok bisa gini, siang melihat ini mungkin berbohong, mimpi ketemu Nabi Muhammad astagfirullahaladzim pura-pura, Pak, jangan ini ya eh, jadi kayak gak, sudah melebihkan ya itu adalah babnya ujub, karena merasa dirinya itu sudah menjadi orang hebat menjadi wali wali syaitan sebetulnya itu merasa merasa menjadi wali jadi pengen nambah-nambah, gaya-gaya, action eh, karena ilmu menjadi wali palsu kan ada ilmunya, triknya ya Nah, ada triknya, dipelajari itu gimana agar orang percaya kalau saya ini orang baik. Kata Imam Ghazali ada orang yang tertipu dengan itu semua sehingga dia menisbatkan kebaikan yang tidak ia miliki kepadanya hanya untuk mengukuhkan kalau dia adalah orang yang baik karena dia memang bisa melakukan kebaikan. Jadi karena dirinya sehingga banyak ngaku-ngaku keramat. Ada orang tabrakan. Tahu enggak orang yang mati kemarin? Kenapa, Kiai? Ini baru datang ke sini kurang ajar bener ya, mati tuh hebat benar lebih dari para nabi nabi saja dilolimi oleh umatnya puluhan tahun minta kepada Allah tidak langsung diberikan tidak langsung dihancurkan itu ini orang kayak lebih hebat dari nabi setiap yang kurang ajar pada dia langsung kecelakaan ada itu ya, ini adalah karena merasa dia orang hebat pokoknya jelek nanti doanya jelek kalau kalau disalahin sama orang pun dia tujuannya tak tahu awas kualat orang itu ente siapa? Hah? Ada orang kurang ajar sama ente langsung kualat. Ente itu siapa? Kualat nanti awas. Lihat tiga hari lagi, seminggu lagi, empat puluh hari lagi. Empat puluh hari kurang lama, bakal mati ya mati dia mati mati. Pokoknya dia murah ini merasa bahasanya dia tuh oh kalau ada orang kurang ajar dengan dia langsung dia harus mati harus salah. Ini adalah ujub yang membahayakan. Kemudian setelah itu setelah itu orang-orang yang semacam ini dia akan mempunyai sifat-sifat baru nanti muncul sifat yang namanya sombong sifat sombong dan ini sangat berat harus diperangi karena ini akan menghadirkan penyakit yang lainnya ingat bahasanya sombong nanti menjadikan orang ria ah, menjadikan orang mendengki menjadikan orang dendam itu adalah muncul dari sombong dan sebelum sombong orang ujub dulu merasa bahasa dia bisa melakukan kebaikan dengan kecerdasannya lihat alangkah banyaknya orang lupa kalau sudah cerdas sombong ini goblok ngapal gitu aja nggak bisa hele gitu aja nggak bisa ngeredahkan orang lain goblok nggak bisa ngapal bodoh karena dia cerdas coba kalau ditanya siapa yang ngasih kecerdasan kepada kamu dia merendahkan orang lain itu karena dia merasa oh aku punya makanya ujub kata Imam Ghazali macam-macam ada sebab karena parasnya yang tampan ada ujub karena nasabnya ada ujub karena ilmunya ada ujub karena amalnya itu macam-macam jadi kita yang jelas itu semua akan menghancurkan amal kita dan kita akan rugi menghadap kepada Allah ternyata tidak ada yang kita banggakan di dunia ternyata itu semuanya tidak ada maka ujub itu menghancurkan amal kebaikan kita maka dari itu kita semua koreksi sampai ada Syekh Ahmad Ar-Rifai suatu ketika beliau berkata Ya sadah wahai tuan-tuan Kalau seandainya aku merasa sebagai syekh saat ini Aku bukan seorang syekh Ajib, beliau adalah seorang guru yang sesungguhnya Tapi beliau merasakan bahasanya Saya tidak pantas disebut sebagai syekh Lastu bi syekhin Walabi muqaddamin Fi jam'ikum hada. Aku bukan seorang syekh Atau muqaddam Orang yang paling dikedepankan di antara kalian kalau sampai aku merasa sebagai syekh atau mukaddam ente semua maka aku akan digiring bersama Haman sama Fir'aun kalau sampai terlintas yang semacam itu terus lintasannya apa? para ulama-ulama waktu ngajar itu bagaimana kata Dr. Buti? ulama-ulama soleh itu waktu ngajar itu tidak pernah terlintas di dalam hatinya aku seorang syekh, aku seorang guru lalu selalu berkata kamu harus hormati aku, hargai aku ngerti kamu, punya tata kerama itu wah daripada ujub tetapi seorang soleh kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di saat mengajar itu bukan ingat kalau dia seorang syekh dia ingat perintah dari Nabi Muhammad kamu punya ilmu, tidak kau ajarkan awas, dibelenggu nanti dengan besi dari napi neraka ngerti tidak? ngajar jadi bukan karena merasa jadi syekh ajar kalau punya ilmu tidak diajarkan kau akan disiksa jadi yang mendorong dia duduk di depan umat itu bukan karena dia merasa syekh karena kalau orang sudah merasa jadi syekh jadi kiai ujub sehingga merasa bahasanya dia sudah punya jasa kepada orang lain dan merasa jasa kepada orang lain merasa punya jasa ini adalah puncak ini nah itulah ujub hakikatnya merasa punya jasa merasa punya kebaikan sadar atau tidak Kata Imam Ghazali, waktu engkau mengajari seseorang, yang untung siapa? Katanya, yang belajar. Katanya, bukan yang belajar yang untung, ente yang untung. Makom ente sebagai yarfa'illahu ladina amanu minkum waladhina utul ilma darajat mendapatkan pangkat tinggi itu di saat engkau mengajar engkau dapat pangkat karena ada orang yang diajar satu Yang kedua, pahala diberikan oleh Allah hanya pahala besar yang diberikan oleh Allah itu balasan dari kamu mengajar dalam semenit dua menit. Kamu hanya memberi apa sih yang kau berikan kepada orang? Hafalan dari bab head. Apalagi ini kecil, tapi apa yang diberikan Allah lebih gede. Jadi kamu dapat pahala gede itu gara-gara orang itu. Bagaimana kau akan berbangga? Oh, aku sudah berbuat baik pada kalian, ngerti tidak? Hormati saya. Ini murid enggak tahu diri. Ini jamaah bodoh. Jamaah enggak punya adab. Kalau seorang guru yang soleh tidak akan mengatakan seperti itu. Bahkan di saat dia mengajar orang lain, selalu ia yang yang mereka ingat adalah ini tugas dari Allah. Kalau sampai aku tidak ngajar, aku akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para kekasih Allah kata Syekh Ahmad Ar-Rifai para kekasih Allah itu ada dalam sebuah para kekasih Allah itu menyembunyikan karomah ada kadang karomah itu diberikan oleh Allah dia bisa melakukan ini dan itu tiba dia bisa melakukan jalan yang cepat ngapain kok digampangkan ada karomah yang diberikan oleh Allah kepada waliullah ingat para waliullah itu di saat dapatkan karomah dari Allah disembunyikan Seperti seorang wanita menyembunyikan darah headnya malu. Oh, keramat dipamer-pamerinnya. Keramat dipamerin. Keramat itu adalah dijaga. Bahkan para kekasih Allah, kalau diberi oleh Allah karamah kelebihan itu, karena dia seorang saleh, tiba-tiba bisa begini, bisa begitu, mungkin bisa terbang, bisa ini, aduh pokoknya macam-macam. Dia merasa takut karena apa? Karomah itu adalah pemberian dari Allah dan bukan Allah artinya apa kalau sampai aku noleh kepada karomah jangan-jangan aku berhenti di sini lalu aku mengatakan aku sudah dapat kemuliaan dari Allah setelah itu merasa dirinya mulia muncul merendahkan orang lain atau berhenti kepada karomah tersebut sehingga dia tidak sampai kepada Allah sehingga para kekasih-kekasih Allah kalau diberi oleh Allah karomah di dunia bisa begini bisa begitu mereka menangis ya Allah aku ingin melewati ini semua jangan sampai aku berhenti kepada karomah ngaku-ngaku Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menginginkan bahwasanya aku ingin bahwa orang yang mengambil ilmu dariku itu nanti nggak ada yang ngomong kalau itu ilmu dariku nggak pengen disebut-sebut yang penting manfaat selesai karena urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala hitungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Abdul, Abdul, Abdul Qadir Al-Jalani juga pernah mengatakan bahwa Ya Allah Beliau kan tidak tahu apa yang akhir kehidupan beliau Ya Allah Jika seandainya Memang aku ini bukan ahli kebaikan Bukan ahli sorga Tidak kau ampuni dosaku Maka butakan mataku ini ya Allah Agar aku tidak melihat orang-orang yang tertipu Oleh perilaku kebaikanku ini Maksudnya apa? mereka itu orang-orang baik itu sudah melakukan kebaikan yang semacam itu ternyata yang ada di dalam hatinya bukan berbangga dulu takut dulu dianya sendiri yang takut dan banyak riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang mengajar orang lain ternyata dianya masuk neraka mengerikan ini berbangga dengan jamaahnya yang besar ada di antaranya sebab ujub itu adalah jamaahnya yang besar ada kebanggaan belum bisa ada orang buat kayak saya begini lihat saya ngadakan pengajian yang datang berapa ya lihat tuh yang parkir berapa orang tuh mobil berapa parkir semua dari mana datang ini dari ini dari ini dari ini dari ini dari ini oh sebetulnya dia ngomong apa aku bisa lupa Allah bahkan digambarkan ini adalah syirik yang sesungguhnya selama ini orang hanya gembar-gembar tentang syirik syirik syirik syirik syirik syirik akan tapi syirik yang sesungguhnya adalah di saat dia lupa bahwasanya yang memberikan kekuatan adalah Allah dia telah melakukan kesyirikan yang luar biasa tersembunyi di dalam hatinya munafik dia itu dia adalah syirik yang sesungguhnya dia merasa bahasanya kebaikan yang bisa ia lakukan adalah bukan dari Allah biarpun dia tidak mengucapkan itu akan tapi lesan halnya itu dengan perilakunya tingkah lakunya berbangga itu semua tidak lain itu adalah karena dia adalah lupa kepada Allah dan itu adalah hakikat syirik disebutkan dalam Al-Qur'an wa may yu'minu wa billahi illa wa hum musyrikun seolah-olah memang mereka beriman tidak beriman kepada Allah secara sesungguhnya tapi musyrik mereka amal kebaikannya yang dilakukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dinisbatkan kepada dirinya sendiri nah setelah itu bagaimana perilaku kita kapan kita melakukan kebaikan lalu kita timbang dan dari ujub nanti muncul riak kesombongan lah kalau kita di saat melakukan kebaikan lalu kita langsung ingat Allah syukur kepadamu ya Allah terima kasih kepadamu ya Allah engkau telah bangunkan aku di tengah malam ini Allah sungguh aku tidak akan mampu bangun jika engkau tidak membangunkan aku ya Allah kesadaran ini perlu dibangun ya Allah aku bisa mendatang aku bisa mengajar yang semacam ini karamu ya Allah bukan karena kemampuan yang ada padaku ya Allah dan alangkah mudahnya bagi Allah untuk mencabut ilmunya orang yang alim ya ada mobil yang salah parkir tiba-tiba ditabrak dia gegar otak hilang ditanya nggak ngerti kayak orang bahlul eh? padahal dia orang paling alim maka ketahuilah biarpun secara hakikatnya kalau orang dicabut kepandaiannya itu adalah orang yang orang yang terbebas tidak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi lihat orang yang sombong dengan akalnya bisa saja dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kepandaiannya maka dari itu di saat kita melihat orang yang lebih rendah dari kita dari ekonominya sadari bahasanya yang memberi rizki itu adalah Allah Allah bisa saja menjadikan aku seperti dia maka saat itu muncul rasa prihatin rasa ternyuh sehingga mudah membantu orang lain di saat seseorang diberi oleh Allah ilmu yang banyak dia akan berpikir ini semua dari Allah Jangan sampai dengan ilmuku ini Allah akan murka. Maka mengajar dan mengajarnya pun tulus, tidak akan kemasukan di dalamnya bab riya dan sebagainya. Tapi kalau sudah merasa miliknya sendiri, aku bisa melakukannya, dia butuh sanjungan dari orang. Dia butuh balasan dari orang sehingga amal benar-benar rusak dan itu adalah hakikat yang mengerikan hakikat syirik yang sesungguhnya yang tersembunyi di dalam hati kelihatannya ahli sujud ternyata dia sujudnya bukan kepada Allah bahkan mungkin kalau diingatkan ya bapak ini kok model begini astagfirullahaladzim subhanallah subhanallah bukan mengagungkan Allah mengagungkan dirinya ada orang mencaci dia ini ustaz gombal nggak benar ustaz ini subhanallah eh subhanallah benar atau subhanallah memuliakan dirinya subhanallah rupanya nyanjung dirinya seolah-olah ngomong gini nggak pantas ini ngecek saya saya ini suci lu ya Subhanallah. Bukan subhanallah mengatakan subhanallah maha suci Allah. Banyak orang istighfarnya itu mengagungkan dirinya. Ada diajak sedikit, bapak ini, ibu ini kok goblok nggak ngerti. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, nggak ngerti saya. Subhanallah, nggak tahu saya. Subhanallah, nggak tahu saya. Nah, ini ternyata subhanallah adalah untuk membesarkan dirinya dan itu adalah musibah. Semoga Allah menjaga kita dari bab. Maka dari itu ada satu satu pembersih daripada ujub. Satu pembersih darah ujub adalah fahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula enggak ada daya upaya. Sadari engkau tidak akan punya daya. Wala quwata tidak akan punya kekuatan illa billah kecuali Allah yang kasih. Allah yang kasih dan alangkah besarnya nikmat Allah kepada kita. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kalau kita bisa bersyukur ternyata syukur perlu nikmat itu perlu disyukuri lagi. Jadi Allah itu memberikan nikmat kepada kita tidak ada batasnya, begitu banyaknya. Semua dari kita. La haula tidak ada daya. Wala quwata tidak ada kekuatan illa billah. Kekuatan Anda mengumpulkan orang, kekuatan Anda menghafal, kekuatan Anda melakukan salat, kekuatan Anda bersedekah, kekuatan Anda menolong orang, ketahuilah itu semua karena Allah. Allah yang memberikan kepada Anda dua, kekuatan lahir dan batin batin anda digerakkan oleh Allah sehingga anda mau melakukannya biarpun anda punya kemauan tapi kalau secara dohir Allah tidak bantu tidak misalnya anda ingin melakukan sedekah tapi Allah tidak bantu secara dohir tidak punya fulus anda ingin melakukan sholat ingin bangun malam anda sudah niat bangun malam ya kalau Allah tidak menghendaki anda tidak akan maka ketahuilah Allah tidak membantu mungkin bisa bangun malam melek bangun malam melek bekernya sudah keras Rrrr. melek keinginannya dicabut oleh Allah nggak bisa melakukan sholat jadi semuanya ini dari Allah maka membiasakanlah kita kembali kepada Allah jadi kalau bisa memang betul kita tidak merasa menjadi guru kata dokter Buti subhanallah dan Habib Abdullah Baharun juga pernah mengatakan bahwasanya Al-Waridat ilmunya seorang guru ini ternyata banyak didapat justru karena ketulusan murid Dokter Buti mengatakan kalau aku lagi berceramah itu enak dan didengar gampang oleh orang ketahuilah itu pasti karena ada orang tulus yang rindu kepada kebenaran lalu Allah kirim jadi saya dikirim kebaikan dan omongan enak gara-gara ketulusan orang tersebut bukan karena aku oh hebat benar nih ini guru-guru mursid yang sesungguhnya itu mursid yang benar lah itulah yang menghantarkan orang kepada Allah dengan cepat jadi kita bisa ngomong enak karena ada yang butuh Allah menjadikan bahasa fasih karena apa? ini ada orang tulus yang butuh jadi kita menjadi fasih seorang ustadz bisa fasih ini semata-mata karena Allah menjadikan saya ini sarana untuk orang lain faham itu bukan bukan saya bisa saya melakukan saya maka mau timbul nanti merendahkan orang lain dan bukan itu di dalam tarbiyah di dalam pendidikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala seorang guru mursyid adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah paling merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja semoga di saat kita menjadi murid-murid yang benar dan di saat kita menjadi guru-guru yang benar, di saat kita berbuat amal yang baik jangan sampai itu menjadikan hati kita berbangga dengan amal sehingga lupa bahasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Baiklah untuk memperaktifkan kami persilahkan bapak-bapak dua penanya dan ibu-ibu dua penanya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya tentang ini dari pernah dengar dari kutipannya Habib Ja'far bin Syahan Asegab katanya ada dua amal yang tidak termasuk ujub, ria sama sombong yaitu katanya sholawat sama istighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau ingin penjelasan dari Buya berkaitan dengan lebih mendekatkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat man arafa nafsahu faqad arofa robahu barangkali itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu ada acukan tangan? Ada dari ibu-ibu? yang bertanya langsung atau cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana hukumnya mendonorkan ginjal untuk kepentingan ekonomi? Sedangkan kalau kita mendonorkan ginjal itu bisa merusak diri kita sendiri. <clears throat> itu gimana hukumnya, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Uh, bagaimana caranya biar kita selalu ikhlas dan bagaimana cara kita untuk mencari keridhaan Allah? Itu aja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. ada beberapa perkataan para ulama dan bukan dari hadis Nabi SAW. di antaranya bahasanya tidak akan kemasukan ujub atau riak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang mengatakan istighfar itu ada syarahnya maknanya tentunya sebab salawat itu mengundang salawat Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sekali Maka Allah akan bersalawat kepada kita Sepuluh kali Dan salawat Allah itu liyukhrijakum minadh dhulumati minadh dhulumati ilan nuri dalam Al-Qur'an disebutkan wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur ya Allah yang bersalawat kepada kalian salawat Allah kepada kita liukhrijakum minadh dhulumati lan nur untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya dari kesusahan menuju kegembiraan maka para ulama memahami makna kenapa solawat itu dibaca dalam keadaan pun ada faedahnya karena apa mengundang itu semua kita membaca solawat kepada Rasulullah ternyata solawat kita ini mengundang solawat Allah mengundang solawat Allah dan itu sudah janji Allah Maka kalimat tidak ada riak di sini bukan sebab amal itu kita berikan kepada seolah-olah bukan kita berikan amal kepada Rasulullah, tetapi kita bersolawatnya kepada Rasulullah. Tapi kalau begini, saya melakukan sholat, saya melakukan sholat, lalu ada orang bilang, oh bapak ini sholat rajin sholat, lah sanjungan kembali kepada siapa? kepada dirinya yang melakukan sholat akan tapi di saat kita menyanjung bersalawat kepada Rasulullah kita mengarahkan sanjungan dan kemuliaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tidak ada kepentingan pribadi tidak ada unsur kepentingan diri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di saat seperti itu tidak ada unsur pribadi maka itu tidak akan masuk bab riya kecuali aku melakukan sedekah biar dibilang dermawan aku melakukan sholat dibilang ahli ibadah kenapa itu ab ibadah yang kita lakukan seolah-olah kepada Allah tapi sebetulnya untuk mengukuhkan dirinya adalah seorang soleh dan sebagainya berbeda dengan yang namanya sholawat kepada Rasulullah kita itu menyanjung sholawat kepada Rasulullah ya Allah salam sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad termasuk menyanjung Nabi Muhammad SAW maka ini diberikan untuk Rasulullah tapi Rasulullah tidak butuh itu semuanya makanya kembali kepada kita sehingga tidak ada masuk unsur riak ini ditafsiri dijelaskan oleh para ulama yang semacam itu sebab apapun bentuknya riak adalah juga tidak dibenarkan lah istighfar istighfar ini pertama kalimat istighfar itu minta ampun kepada Allah kalau ada orang mengucapkan kalimat istighfar bagaimana akan masuk bab riak di dalam istighfar ini karena istighfar ini mengakui kekurangannya bukan saya menyebut kebaikan saya saya beristighfar astaghfirullahalazim saya benar-benar nyesel berarti saya berbicara tentang kesalahan saya maka di sini tidak masuk bab di sini istighfar karena istighfar itu mengakui kekurangannya dia mengakui kesalahannya maka di saat seperti itu bukan seperti orang aku sudah sholat aku sudah puasa Daud aku sudah puasa Senin Kamis bukan akan di saat orang mengatakan astaghfirullahalazim min kulli dzambin adzim aku mohon kepada Allah yang Maha Agung atas dosa besar nah ini dia karena dia mengakui dosanya menyebut dosanya maka tidak masuk unsur ya dan ini juga oleh para ulama disebutkan sebagai dorongan agar kita memperbanyak sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi apapun bentuknya yang namanya riak dan ujub adalah berbahaya dan itu biasanya bukan kembali kepada sholawatnya akan tapi merasa kepada kemampuannya jadi bukan sholawat aku bisa melakukannya siapa dulu aku bisa melakukannya bukan karena salawat dan istighfarnya akan tapi kembali kepada menganggap dirinya lah yang bisa menjadikan dirinya mampu sehingga lupa kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ini adalah riwayat dari Nabi Muhammad SAW hanya para ulama tentang kesahihan hadis ini mereka memperselisihkan akan tapi maknanya benar kalau orang tahu dirinya yang sesungguhnya pasti kenal Allah yang tahu dirinya secara sebenarnya pasti kenal Allah dokter itu tidak bisa menjelaskan tentang kita semuanya suruh ngurus bagaimana antara mulut saya dengan tangan ini kok cepat nyambung ya gelas ya ini program komputer ya kalau sekarang kan pakai komputer tapi nggak ada secerdas apa yang telah ini saya megang tutup gelas yang megang tangan saya mata saya tidak melihat tapi program sudah jalan luar biasa jadi langsung mulut saya ngomong apa itu gelas nah, ini salah maka perlu bertafakur tentang diri jadi bukan tahu dirinya ini loh aku bukan itu memahami makanya tafakur fi khalqillah wala tafakkaru fillah bertafakur tentang makhluk Allah dan makhluk Allah yang paling perlu ketafakuri tatafakuri adalah diri kita sendiri suruh menyadari dari mana engkau dibuat ente mau sombong sadar enggak dengan diri ente sendiri bahanmu mani yang menjijikkan setelah mati tiga hari kau bakal menjadi bangkai yang menjijikkan jujur perut ente kalau dibuka wangi atau bau setiap pagi engkau ke kamar kecil ngapain hah buang emas coba sadari ini kalau orang tahu dirinya tambah tahu Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa yang diberikan Allah kepada kita tafakur lah ini makna keimanan itu biasanya dihadirkan oleh pakar akidah di dalam bab mengetahui Allah kenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenali makhluknya, mengenal dirinya sendiri. Maka man arafa rabb nafs man, arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau kenal betul, kenal yang sesungguhnya bukan kenal-kenalnya orang sombong. Orang sombong itu enggak kenal dirinya. Jangan dianggap orang kenal. Orang sombong enggak ada dia bangga, oh saya bisa ini. Eh, tiga hari tidak mandi, kucing lebih bagus jujur tuh kucing tidak mandi sebulan masih dipeluk sama tuannya tapi ente pak bukan bapak ini <laughs> ente gak mandi seminggu pusing itu punya istri bener bu nggak ada bener berarti bapaknya mandi wangi semua itu ini mau sombong begitu jadi orang sombong tidak tahu dirinya orang hujub tidak paham dirinya kenapa beramal riak dia apa-apa arti dari apa amal ente ikrar ente ente ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah ente kenar enggak waktu ente ngomong begitu sadar enggak kalau ente menyadari bahasanya ente hamba Allah ente punya Tuhan bagaimana perilaku ente dengan tuanmu jadi kalau orang tahu kenal dirinya dia adalah pasti kenal Allah subhanahu wa ta'ala orang sombong enggak tahu diri orang ujub enggak tahu diri orang yang ngasih Allah dia merasa bisa yang ngasih ilmu Allah merasa pinter karena dirinya sendiri orang sombong nggak tahu dirinya dulu yang ngasih fulus Allah dia bisa bekerja dengan kecerdasannya Allah yang ngasih kecerdasannya bisa sekolah sampai lulus sarjana S1 S1, S2, S3 lalu dapat jadi direktur itu Allah yang menggiring yang memudahkan Allah nah ini jadi orang yang tahu Allah tahu dirinya pasti dia kenal Allah yang sesungguhnya bahkan di dalam metode mengenal Allah ini secara maknawi secara maknawi tapi secara akli di dalam mengenal Tuhan pun adalah dengan mengenal makhluk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal makhluk mengenal makhluk mengenal ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi diri kita ini ciptaan Allah untuk mengenal Allah adalah memahami ciptaannya digambarkan ada seorang seorang badui di tengah jalan ditanya oleh Imam Asmu'i Pak kamu beriman kepada Allah iya aku beriman bagaimana kamu tahu bisa apa buktinya kalau Allah itu ada dia cukup menjawab dengan sederhana kalau ada kotoran onta semua orang pasti yakin tadi ada onta yang buang kotoran ada tidak kotoran onta tidak ada ontanya nggak mungkin kalau ada bekas kak, langkah kaki pasti tadi ada orang lewat di atasnya bagaimana dengan adanya langit bumi semesta yang begini kalau tidak ada yang membuatnya pasti ada yang membuatnya jadi ini tafakur kayak begitu biasanya dimasukkan bab imam suruh menafakuri sampai bertafakur tentang makhluk yang besar mungkin susah kita untuk menjelaskan rinciannya sehingga ada orang sampai bingung bagaimana bumi bisa e, berputar tanpa ada benturan dengan planet yang lainnya dia mengatakan kebetulan itu orang sakit katanya kebetulan itu orang yang tidak punya iman kepada Allah sehingga terjadinya perputaran alam planet semuanya ini kebetulan dia nggak sadar makna kebetulan kebetulan itu kejadiannya adalah kalau kita ya biasanya kita contohkan orang lagi main olahraga poli atau badminton ya kalau kita lagi serve eh, melempar kok lalu nyangkut di net kemudian masuk ke tempatnya lawan dapat poin satu kan ini berapa kali kita bisa melakukan dalam satu permainan kalau kita bisa melakukan berapa 15 ya tukannya kalau kita bisa melakukan 15 kali jadi juara dunia nggak ada yang bisa ngalahin setiap serp ke situ jatuhnya begitu nah kejadiannya sekali itu namanya kebetulan lah kalau terjadi 15 kali ada enggak kebetulan 15 kali nggak ada Lo ini berputar ribuan kali nggak benturan dibilang kebetulan terus ya sakit tuh. Makanya, tapi berpikir tentang alam yang besar orang mungkin repot. Sudah lo suruh berpikir kepada dirimu sendiri, matamu, mulutmu, semuanya. Subhanallah, kantukmu ternyata nikmat dari Allah. Nggak ngantuk susah tidur. Jadi bertafakur ini ini berpikir maka kenal Allah nanti itu adalah maknanya benar akan tapi untuk dikatakan qala Rasulullah karena para ulama hadis dan mengatakan hadis ini adalah tidak tidak kuat ada mengatakan dhaif memang ada riwayat dari para Rasulullah kayak begitu tapi masalah kesohihannya tapi maknanya benar kalau ente kenal diri ente maksudnya maka ente kenal Allah itu kemudian yang malah mendonorkan ginjal kaidahnya kalau kita memberikan sesuatu yang ada pada kita kemudian untuk menjaga nyawa orang lain lalu kita sampai mati maka ini hukumnya tidak diperkenankan tetapi kalau belum difonis benar mungkin mungkin mati jadi kita tidak boleh mendahulukan orang lain ya sampai diri kita mati di dalam urusan kayak begini ini ya sudah biar sajalah ginjal saya diambil biar dia yang hidup saya mati saja itu tidak diperkenankan yang demikian ini kalau menurut dokter bahasanya setelah orang ini diambil dengan ginjalnya misalnya ginjalnya tinggal satu kalau diambil ginjalnya mati maka saat itu haram dia mendonorkan ginjalnya tapi ginjal kan ada dua Nah kalau menurut dokter ya bisa-bisa berfungsi cuman tidak senormal kalau dua sementara yang satu ini butuh dan bakal mati kalau tidak pakai ginjal maka orang itu merelakan satu ginjalnya dan itu adalah diperkenankan hal yang demikian itu karena apa? tidak membunuh diri tapi justru untuk menyelamatkan orang yang bakal mati maka dokter yang lebih tahu kalau ginjalnya tinggal sebelah yang satu sudah tidak berfungsi mau dicabut lagi itu namanya bunuh diri dan tidak diperkenankan yang demikian ini nah tidak diperkenankan kemudian sisi lain kita harus tahu bahwasanya uh, Allah itu maha kuasa untuk memberikan kesembuhan ada orang putus asa misalnya ya di dalam urusan penyakit itu orang putus asa nggak mungkin sembuh difonis dokter itu sehingga berhenti di dalam usaha maka ini termasuk usaha dengan beli ginjal dan sebagainya jika memang bermanfaat maka lakukan itu semuanya dan orang boleh mendonorkan darahnya apa ginjalnya jika memang secara medis secara menurut kedokteran dianya tidak sampai menemui bahaya yang sampai mematikan kalau nanti bakal mati semuanya bakal mati akan tapi jika uh, masih berfungsi dan dia bisa hidup bertahan hidup dengan ginjalnya yang satu itu maka hal yang demikian itu diperkenalkan kemudian masalah ikhlas mencari ridha Allah ikhlas itu adalah pekerjaan berat dan pernah dihadirkan di pengajian kita di tempat ini ikhlas itu adalah yang tahu hanya Allah dan bukan kita seorang hamba tidak tahu dirinya ikhlas atau tidak bahkan malaikat yang mencatat amal pun tidak tahu kalau amal kita ini kita lakukan dengan ikhlas atau tidak kita tidak tahu amal kita kita lakukan dengan ikhlas atau tidak tapi kita berusaha untuk ikhlas waktu kita membaca kitab yang namanya Bidayatul Hidayah di majelis ini sebelum kita baca hikam bahwa yang namanya uh, amal itu dicatat oleh malaikat dan nanti dihantarkan kepada Allah malaikat nggak tahu kalau amal ini nggak baik ternyata sampai kepada Allah oleh Allah ditolak lemparkan amal ini ke muka orang yang melakukannya karena dia berbuat baik bukan karena aku lah kalau malaikat juga nggak tahu maka kita pun tidak boleh ngomong ikhlas ya, oh, benar saya ikhlas baik benar bu ini ikhlas kalau benar ikhlas mahal di surga tuh ibu benar saya ngelakuin ikhlas bu kalau sudah ikhlas muncul di mulut tidak ikhlas lagi ikhlas itu justru ditahan kalimat untuk mengucapkannya kalau cerita ikhlas ini tidak maksudnya mengatakan saya berbuat karena ikhlas itu ditahan karena itu menjadikan tidak ikhlas sebenarnya saya melakukannya ikhlas kalau dilanjutkan mesti ada lanjutannya tapi dia masih saja begitu loh kan kalau orang ngomong ikhlas mesti sebetulnya karena dia nggak terima Sebab kalau dalam keadaan ikhlas benar, nggak ada masalah. Jadi kenapa kok, kok ngomong saya itu bantu dia ikhlas loh bu, ikhlas. Kenapa kok sampai ikhlasnya dua kali? Marah dia itu karena nggak ikhlas. Mau bilang ikhlas ikhlas. Makanya bu, kalau ada orang ngomong ikhlas, ya nggak ikhlas. Biar kaget dia. Orang dikit-dikit ngomong ikhlas, ikhlas, bener saya bantu ikhlas ikhlas. Hebat bener nih malaikat saja nggak tahu dia tahu. Ya, itu pertama yang harus kita sadari. Jangan sampai muncul ini ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Lah kemudian yang namanya ikhlas itu dihancurkan oleh namanya riya. Riya itu halus sekali. Nanti bisa dilihat di salah satu uh, eh, CD-nya abadikan amal dengan ikhlas. Yang namanya riya itu masuk ke hati kita itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhfa lebih lembut min bin namlatis sauda ala sakhratis summa filalati dhulma yang namanya riak itu merusak hati masuk ke hati lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam faham faham ngulang nggak bisa Rasulullah itu akhfa min bin namlah nah, ini tiba-tiba orang tuh riak nggak sadar makanya ngomong ikhlas tadi kan maksudnya pengen ikhlas eh, ria ya Allah susah narik nafas bisa maknanya ria oh. eh ya salam Allah khusuk Allah Allah ngapain biar dilihat calon mertua kalau saya doanya begini eh sudah halus maka dari itu ilmu ikhlas ilmu ria, ilmu untuk diri sendiri bukan untuk menilai orang lain jadi koreksi terus nah, agar dapat ridho Allah terus koreksi hati kita bagaimana kita jangan kita sudah merasa sudah oh, oh bangga dengan amal apa oh, menceritakan amalnya kepada orang lain bercerita sih tidak ada masalah tapi masuknya riak di dalam hati dan itu senjatanya iblis iblis itu setan itu kelihatannya lebih cerdas dari manusia kecuali kita harus tandingi dengan cerdas kayak setan ada istighfar istighfar dengan riak itu diberikan oleh Allah senjata masing-masing kelompok kalau istighfar senjata kita kalau riak senjatanya iblis dipakai oleh iblis kalau istighfar senjatanya kita kalau ada orang berbuat baik kemudian oleh setan dicerumuskan setan tuh jerumuskan tuh bertahun-tahun kadang-kadang jadi kadang-kadang pengen menjadikan seorang perempuan ini jadi pezina itu oleh setan sudah dipersiapkan 15 tahun yang lalu di saat mulai balik disenangkan televisi habis televisi film habis film ada promosi di gedung film berangkat ke gedung film akhirnya masih dengan bapaknya masih dengan ibunya besok punya kenalan pergi janjian nonton film habis nonton film padahal nonton filmnya sebulan sekali kata setan kurang seminggu sekali setelah seminggu sekali sering ketemu semakin biasa lima tahun baru zina oh setan tuh lah sudah dijerumuskan oleh setan bertahun-tahun tak tahunya hadir ke majelis kenal ulama nyesel istighfar nangis tuh setan perjuangannya sepanjang itu dihancurkan oleh istighfarnya seorang hamba nangis setan gara-gara istighfar maka istighfar senjata kita maka kita jatuh istighfar minta ampun kepada Allah bikin nangis setan tapi setan bisa nangis begitu juga kebaikan yang kita lakukan ini setan mula-mula menghalangi jangan bu, jangan lakukan kebaikan jangan pak, jangan sedekah, jangan sholat, jangan puasa, jangan ini setelah itu kita maksa sholat bersedekah waduh kita perangi setan saya harus ibadah saya nggak bisa kecuali harus sholat setan nyerah tapi setelah nyerah bangkit lagi baik saya bantu sekalian bu sedekahnya jangan sejuta kurang sepuluh juta kurang pak tambah lagi setan senyum-senyum tuh ngikuti kita diam-diam kita dimasukkan bab yang namanya ria sehingga bangga Tahu tidak? Yang bangun itu adalah saya. Alhamdulillah. Habis setan tertawa kalau begitu. Di saat orang kena riak, setan tertawa. Tapi kenapa kita tidak nangis? Inilah kita kalah dengan setan. Kalau setan itu bisa menancapkan senjata pamungkasnya, kita tidak nangis. Tapi kalau kita menggunakan senjata pamungkas, kita istighfar, setan nangis. Berarti hebagusan setan kan dengan kita? iya bagusan setan setan kena istighfar kita nangis senjata kita kan istighfar kita bisa beristighfar setan nangis eh di saat setan bisa nusukkan di hati kita yang namanya ria kita tidak nangis nah inilah maka harus dan nanti cara memeranginya terus ini fahami mana ini ilmu ria dan ilmu ria itu halus bisa saja uh, kopiah baju ria, sholat Allah ria, bisa saja ria itu begini loh bunyinya tidak mau dikasih duit ini ustad nggak mau dikasih duit misalnya bukan ustad ini ada ustad di Cirebon nggak mau dikasih duit masya Allah ikhlas ya oh rupanya dia itu biar disebut oleh satu oleh orang Cirebon bahasanya itu satu-satunya ustad yang nggak mau dikasih duit oh, tujuannya biar dibilang ahli ikhlas cuman ingat jangan nuduh orang lain nuduh diri sendiri kalau anda termasuk orang yang nggak mau dikasih duit jangan-jangan ente orang yang pengen disebut orang ikhlas jangan nunjuk orang lain kalau ada orang lain gak mau dikasih duit khusnudan jadi gini loh ya kalau urusan ria sini urusan ikhlas keluar ini rumus baru kita benar memahami makna ini kalau berbicara tentang ikhlas arahkan ke orang lain kalau berbicara tentang ria untuk diri sendiri baru selamat nanti itu saja rumusnya jadi kalau berbicara ikhlas insya Allah ikhlas tapi pamer pamerkan belum tentu ikhlas masa enggak sedekah 10 juta aja dipamerkan di masjid bu yang dipamerkan mah cuma 10 dia nyumbangnya satu miliar kan tidak lah kan khusnudan terus sama orang jadi enggak ada alasan suudan sama orang lain ada orang kelihatannya ngasih sedekah belum tentu dia adalah orang ria pamer ibu alhamdulillah saya sudah bisa melakukan sholat tahajud 10 rokaat padahal lebih dia Ibu, saya sedekah 5 juta nih, tolong lihat nih sedekah 5 juta. Padahal yang dikasih ke ke DKM masjid 20 juta macam-macam jadi orang itu jadi pokoknya jangan suudan orang berbuat baik kalau untuk mengatakan riak ke dalam hati tapi kalau ikhlas ke orang bahkan ini kita katakan tidak boleh kita suudan kepada orang yang beribadah ada orang ke masjid halah ke masjid ada maunya loh hebat bener sampai ini jadi itulah jadi harus kita menjaga hati kita jadi riak itu halus jangan sampai kita terjerumus oleh setan terjerumus oleh godaan jangan sampai kita kemasukan bab riak luar biasa hati-hati nah kalau setelah begitu kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih dari itu adalah minta maaf ah, minta kepada Allah jadi pertama ilmu yang kedua diperangi yang ketiga adalah menata hati tadi jangan sampai menuduh orang lain riak tapi tuduh diri kita sendiri riak yang keempat paling penting minta kepada Allah ya Allah jauhkan kami dari riak kalau sudah Allah yang memilih maka sangat mudah bagaimana menghadapi suami yang merasa dirinya selalu benar selalu bicara saya laki-laki dan saya adalah kepala rumah tangga masih wanita yang harus berubah kembali dalam keidah membenahi sebuah tatanan dalam rumah tangga atau apanya itu paling enak itu kita ngoreksi diri sendiri kalau ada seorang suami merasa benar terus itu bi bisa saja karena istrinya karena nggak pernah benar ada itu jadi koreksi disuruh begini nggak pecuh suruh bersihin nggak bersih masa angus bikin kopi kecut di dipasrai tolong ya atur nanti urusan jadwal pembayaran listrik lupa ini akhirnya apa sudah saya tidak mau merahkan mau biar saya ngatur sana. saya laki-laki urusan loh oh ternyata karena istri jadi paling enak koreksi diri kalau ternyata istri sudah baik bener nah ini baru tapi ini harus dahulu koreksi bu sebab suami marah-marah jangan dikatakan suami keras kepala loh bu ada suami marah-marah bentak kalau menyuruh sama istri oh, kamu nenek Eh, pada dulu padahal kalem loh bu ya Oh Masya Allah. Pengantin baru kalem sabar. Tapi setahun dua tahun ini Masya Allah sering bentak. Jangan disalahin suami. Karena istrinya yang bebel, nggak cerdas. Neng tolong buatin kopi. Lupa. Buatin kopi Neng. Lupa lagi. Buatin kopi Neng. Jangan lupa ya. Eh, Gara-gara uh, istri Bu ya istrinya nggak tanggap makanya kita pengen didik anak cerdas jadi perempuan yang cerdas jangan suami mulai tadi cari baju nggak ketemu ketemu eh istrinya nongkrong depan senetron nyari apa bang baju apa baju lupa lagi oh baju baru setengah jam jam oh baju nih oh nggak nyambung nih sudah begitu minta suaminya perhatian nggak bener nih <laughs> jadi ada malah kena ini yang tanya ibu-ibu ini mohon maaf bu ini <laughs> nah, ini bukan nah, ini bukan nah tapi bu kalau memang ada suami kayak begini bu kalau ada suami kok kasar menang sendiri suka mukul itu biasanya gara-gara apa bu salah pilih dulu bu lagi-lagi ibu yang kena ini sudah dibilang jangan masih maksa makanya ketemu suami kayak begitu nih kita lagi cocok pak ini lagi tadi ya nanti ibu sudah dibilang jangan maka adik-adik putriku yang aku cintai kalau menikah tolong ridho orang tua persetujuan orang tua dicermati kalau mau cari pasangan itu melek pandanglah pasanganmu melek belalak belalak bener jangan salah pilih tapi kalau sudah jadi pasanganmu pandanglah pasanganmu dengan matang sipit begini maafin kekurangannya gitu loh memilihnya begini setelah jadi suami begini makanya marah terus ini ada kaidahnya ya dikit-dikit salah dulu gak sebaik ini oh dulu gak, gak sejahat ini dulu perasaannya kalem nah ketemunya seminggu sekali ya bisa action kalem waktu ngapel salah ngapelnya melanggar Allah sekarang tiap hari ketemu dulu perasaan saya mah cantik iya iya sekarang kelihatan ngoroknya jadi loh makanya jadi harus memilih yang benar kalau salah pilih begini wataknya tidak diperhatikan jadi dalam hadis Nabi kan wali hasabiha kalau menikah tuh hasab perilaku watak ini harus dipahami bu adik-adik putri paling putra pun bagian kalau menikah dengan seorang perempuan bukan hanya sekedar nasabnya yang bagus bukan hanya sekedar ilmunya yang banyak bukan sekedar ah tapi watak itu perlu suka marah atau enggak suka ngambek atau enggak ini penting istri ngambek kan ada ada bu dikit-dikit ngambek perlu dinasehati bu kalau ngambek suruh ngaca cantik nggak cantik selesai ngambekan ya jadi itu salah pilih bu jadi adik-adik putriku kalau menikah pilihannya yang benar lah kalau memang ada bapak-bapak kayak begini bapak yang sok paling pinter paling hebat itu temennya Abu Jahal giliran nggak mau disalahin Abu Jahal orang Nabi saja kalau diingatkan senang Sayyidina Umar lebih hebat dari ente semua Sayyidina Umar kalau diingatkan oleh orang terima kasih dikasih hadiah mestinya kalau suami diingatkan sang istri lalu bilang mama saya pikir mama cuman cantik tapi karena mama mengingatkan saya jadi cuantik nah gitu loh itu kaidah marah lah ini ini Abu Jahal kalau diingatkan nggak mau itu nggak ada benernya perempuan laki-laki bukan laki itu adalah ngayomi arijal kawamuna ala nisa orang seorang laki-laki itu punya tanggung jawab tanggung jawab maknanya nafkah iya kasih sayang iya kelembutan iya ngasih contoh Nabi Muhammad juga mengambilkan pendapat dari sang istri bukan tentang suami harus saya pendapat saya oh tidak kita punya lemah akal dua orang lebih bagus dari satu orang hidupkan musyawarah dalam rumah tangga apa saja mau beli pot pun bu kalau bisa musyawarah sama suami ini penting dibangun kayak begini ini. Suami pun begitu gampang-gampang suami. Pokoknya saya selera beli kuning baju kuning atau cat kuning rumah ini. Kenapa sih musyawarah tidak mau? Ma, Umi, kira-kira cat yang bagus bagaimana? Pak hijau aja pak. Suaminya pengen kuning. Pakai hujah. Um, kuning itu emas. Emas kan mahal. Istrinya lebih cerdas lagi. Kuning itu anu mas <laughs> jadi tidak apa-apa diskusi diskusi jadi jangan pokoknya ego itu ditinggalkan yang mengatakan aku paling hebat itu iblis ada khairun menhu. inti perempuan tahu apa kerjaanmu hanya di dapur itu adalah laki-laki yang enggak benar makanya jangan sampai ada laki-laki kayak begitu Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidah Maimunah bertanya gimana pendapatmu ada riwayat palsu dari Sayyidina Umar Sayyidina Umar tidak pernah mengatakan hati-hati syawiruhunna wa khalifuhunna ada riwayat dari Sayyidina Umar Sayyidina Umar ngajari begini ajaklah wanita itu bermusyawarah tapi langgar itu semua ya nggak ada itu riwayat palsu di atas nama kan Sayyidina Umar Sayyidina Umar enggak pernah mengatakan seperti itu Sayyidina Umar, Sayyidina Umar sangat lembut santun kepada keluarga dan istrinya jadi kalau ada suami seperti ini adalah tidak uh, benar. Kemudian yang suruh berubah wanitanya. Begini loh ya. Kalau orang suruh menuntut orang lain berubah, menuntut orang lain dewasa, dia yang tidak dewasa. Coba kamu fahami saya. Oh, berarti ente nggak faham. Suami menuntut kamu yang ngerti saya. Loh. Berarti saya lebih bagus dari kamu dong, Pak. Kan gitu ya. Ada seorang guru, "Nak, kamu harus faham saya." ngerti saya oh berarti yang pinter muridnya kalau memang istri kita kita anggap lebih lemah dari kita maka kita lebih ngayomi dia lebih memperhatikan kalau ngomong sekali nggak paham dimaklumi memang istrinya bebel bukan dicaci maki nah ini kalau kita hebat laki-laki hebat kan begitu segera paham kok nggak paham-paham difahami nah, ini jadi jangan sampai menuntut, kamu ngerti saya, suami, kamu ala nisa, ngerti enggak? Tanggung jawab, saya urusan semua keluarga saya. Eh, enggak ada, diktator. Tidak baik dalam rumah tangga enggak bagus, dalam masyarakat enggak bagus, dalam sebuah negara enggak bagus, tapi yang indah adalah musyawarah. Ini. Cuman bagaimana menghadapi? Ibu cara menghadapinya, pertama koreksi diri Bu, barangkali kesalahan ada di ibu yang kedua adalah dekatkan ke majelis yang mulia karena majelis yang mulia itu melembutkan hati kalau ibu nasihati sendiri bukan bagian ibu berantem karena dia sudah tidak mau dengar ibu maka carilah tolong orang lain yang bakal menasihatinya dan mengingatkannya dihadirkan ke majelis nanti cuman kalau hadir ke majelis ada caranya loh bu kalau duduk berjala berbarengan di majelis kok kebetulan ada kiai yang ngomong sesuai dengan kesalahan sang suami biarin bu jangan disenggolin tuh mbak denger tuh denger ini kesalahan ibu-ibu terlalu bersemangat makanya denger sering ngaji tuh besok nggak mau ngaji jadi biasanya semuanya belajar lebih dari itu faham gak faham doanya malaikat menjadikan lembut majlis itu dan ada lagi cara melembutkan hati dekatkan yatim piatu ke rumah kita man in arabba an yulayyana qalbuka fa'adni minka yatima dalam hadis nabi yang ingin dilembutkan hatinya mendekatkan fakir miskin ya itu itu diantaranya agar lembut hati kita Semoga Allah menjadikan kita yang baik kepada istri dan para istri baik kepada suami. Ini saja ada yang minta didoakan karena waktu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athina tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah, ya Allah berikan kepada kami kesadaran ya Allah. akan diri kami yang lemah ya Allah akan diri kami yang fakir kepadamu ya Allah sehingga kami tidak akan melakukan sesuatu kebaikan kecuali kami menyadari bahwa itu darimu ya Allah jauhkan kami dari ujub ya Allah ya Allah kami saat ini merasa bahwasanya semua orang yang hadir di tempat ini karena engkau yang menggerakkan mereka bukan karena kami ya Allah Allah engkau yang menggerakkan mereka engkau yang memilih mereka engkau yang memuliakan mereka ya Allah dan ya Allah sungguh kami bisa menyampaikan banyak hal di tempat ini karena engkau yang menginginkan ya Allah engkau yang memudahkan ya Allah jika engkau bungkam mulut kami kami pun tidak akan bisa bertutur kata jika engkau lupakan kami ilmu kami kami pun tidak akan bisa menyampaikan satu ilmu pun maka ya Allah jauhkan kami dari ujub jauhkan kami dari berbangga apa akan apa yang kami lakukan dan berikan kepada kami keinsyafan bahwa ini semua darimu dan berikan kepada kami keikhlasan, ketulusan, kebaikan yang kami lakukan pada saat ini dan sebelumnya jadikan itu semua amal baik yang kau terima jangan sampai kebaikan kami yang baik yang banyak ini tidak bisa kami lihat kelak di akhirat ya Allah semua yang membantu masjid ini yang membantu dakwah ini yang membantu perjuangan ini berikan kepada mereka semua ketulusan jauhkan mereka dari riak dan ujub yang membantu pesantren ya Allah yang membantu pesantren ya Allah Allah yang membangun, yang membangun masjid, bangun pesantren, bangun studio, bangun beli tanah, semua yang berjuang dengan pikirannya, yang berjuang dengan doa ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, kumpulkan mereka bersama pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad kelak di surga, berikan kemudahan kepada anak keturunan mereka, jaga anak keturunan mereka dan kirimkan ke kami ya Allah orang-orang ikhlas ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang yang tulus ya Allah dan jauhkan kami dari dari orang yang tidak ikhlas dan siapapun yang bergabung bergabung dengan kami jika mereka adalah orang yang tidak ikhlas ya Allah berkat pertemuan ini jadikan mereka ahli ikhlas ahli ikhlas ya Allah jangan sampai ada kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa melihat mereka lihat kelak di akhirat ya Allah ya Allah berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah hidupkan di rumah tangga kami keharmonisan keindahan ya Allah komunikasi yang menarik yang indah ya Allah jangan sampai di rumah kami terjadi percekcokan suami suami yang diktator suami yang tidak mengerti kasih dan jangan sampai ada di rumah kami istri yang tidak mengerti pengabdian jadikan kami para suami semakin hari semakin kasih sayang dan cinta kepada istri dan jadikan para istri semakin hari hormat kasih dan cinta kepada suami sehingga hidup mereka indah dalam cinta karenamu yang belum menikah ya Allah engkau lebih tahu siapa mereka ya Allah jaga kehormatan mereka jangan sampai mereka terhubur terjerumus dalam hinanya zina jaga kehormatan mereka mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal mendapatkan yang halal kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah di dunia dan di akhirat dan jadikan pernikahan kami dan pernikahan mereka sebab kami semakin dekat kepadamu sebab kami benar bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah ya Allah wanjangkan umur kami dalam dan dalam ketaatan serta sehat sehat wal afiat panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami Allah dalam keadaan kami mengabdi kepadamu dalam keadaan kami melakukan kebaikan jangan cabut nyawa kami di saat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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.